Bercerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. seri ke-17 ini, didukung oleh para pemain, Susi sebagai Maisin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rake Pemintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu Maisin termenung di ruangan biliknya. Dia baru saja melamunkan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu Ayu Wandira tidur pulas di sebelahnya. Mesin sama sekali tidak menduga Arya Dwi Pangga akan menemuinya. Mesin sangat kesal karena tiba-tiba Arya Dwi Pangga menanyakan perihal Ayu Wandira. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak berhak menanyakan persoalan itu. Kalau begitu, saya ini sudah dianggap bukan manusia lagi. Bukan begitu. Tuan jangan membuat perkara baru di sini. Tuan masih ingat saya bersedia menampung Tuan hanya karena saya merasa iba kepada Tuan. Tapi waktu itu saya memberikan peringatan keras kepada Tuan di Pangga. Saya tidak ingin Tuan membongkar masa lalu saya. Semua itu sudah saya kuburkan dengan baik. Saya tidak ingin mengutik-ngutiknya kembali. Kalau Tuan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, Tuan boleh meninggalkan Pasuruan satu. Alangkah hinanya nasibku sekarang. Benar-benar aku sudah menjadi sampah busuk. Aku menjadi barang rongsokan yang tidak laku dijual sekepeng di pasar. Benar-benar nasibku sudah ambruk. Aku tidak berharga lagi. Aku hanya ingin tahu tentang anakku. Tapi Nyai Paricara tidak bersedia memberitahukan soal itu. Arya Dwi bangga. Sampai kapan kau harus mengalami nasib seperti ini? Sehina ini, serendah ini. Alangkah pahitnya, memalukan sekali. Tapi aku terpaksa menelannya setiap hari. Menelan dan menelan sekalipun rasanya mau muntah. Oh, Sang Hyang Widi. Mungkin dosa-dosaku terlalu berat di masa lalu. Dan akhirnya sekarang aku terpaksa menanggung dosa-dosa itu sendirian. Benar-benar sendirian. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Kalau aku sudah dianggap bukan manusia lagi, baiklah. Aku ini memang binatang yang kotor Aku ini kotor bagaikan debu di jalan. Aku kotor dan busuk. Aku hanyalah bangkai yang berjalan. Ada apa Bapak Wali Kadep? Ah, Tuan Dwi Pangga, Nyai. Dia mengurung diri di dalam kamarnya. Rupanya dia kembali mogok makan. Hmm, brengsek. Laki-laki brengsek. Ya, kalau dibiarkan dia bisa nekat, Nyai. Nampaknya dia itu benar-benar putus asa, Nyai. Uh, sebenarnya itu ada apa, toh, Nyai? Huh? Apakah Nyai bertengkar dengannya? Itu adalah urusan kami Bapak Raki Pamintihan. Maaf, saya tidak bisa mengutarakannya kepada kalian. Di mana Ayu? Ah, dia bermain-main dengan anak gadis saya, Jangir, Nyai. Dia sudah mulai banyak punya teman, Nyai. Ah, tadi saya melihat Ayu dan Jangir pergi ke pantai. Mereka senang sekali mencari kerang di pantai. Hmm, begini, Biarlah saya yang akan menyelesaikan persoalan Tuan Dwi Pangga. Saya akan menemuinya. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan, saya tugaskan untuk menjaga Ayu. Biarlah saya yang akan menyelesaikan urusan kami sendiri. Sikap Tuhan sungguh-sungguh tidak lucu. Tidak lucu dan sangat menyebalkan sekali. Hmm. Tuan Dwi Pangga ini memang seperti anak kecil saja. Apa yang telah Tuhan lakukan di rumah ini? Tuhan mau mogok makan lagi kan? Tuhan mengurung diri terus di dalam bilik. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin mengganggu ketentraman kami. Maafkan saya, Nyai. Hati saya sedang gelap. Mata saya tidak bisa melihat. Dan sekarang hati saya menjadi gelap. Seharusnya Tuhan dapat berpikir dengan jernih. Tuhan ini siapa? Dan saya ini siapa? Kita siapa? Baik, baiklah Nyai. Jangan marah-marah. Saya mengaku bersalah. Baiklah. Saya akan makan. Saya akan menelan makanan yang pahit ini. Biarlah. Biarlah saya sendiri yang akan mengalaminya. Saya tidak bermaksud mengganggu Nyai. Sungguh, demi para dewa di atas langit, demi Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat raya ini, saya tidak bermaksud mengganggu kebahagiaanmu dengan Ayu Andira. Arya Dwi Kau tidak pantas menyebut nama putriku. Dia adalah anakku. Dan dia adalah putriku. Iya, Nyai. Saya tahu. Saya tidak akan merebutnya dari tanganmu. Saya hanya... Saya hanya ingin bertemu dengan gadis itu. Saya hanya ingin bercakap-cakap dengan Ayu Wandira. Apakah saya tidak boleh menemuinya? Tidak. Tuhan tidak berhak menemuinya. Dan Tuan tidak berhak berbicara dengan putriku. Kau kejam sekali, Nyai. Kau kejam. Sikapmu ini lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik kau bunuh Arya Dewi Pangga ini. Lebih baik aku musnah. Aku lenyap dari permukaan bumi ini daripada harus menanggung penderitaan seberat ini. Aku tidak akan minta apa-apa kepadamu, Nyai Paricara. Aku sudah cukup memperoleh sesuap makanan dan seteguk air. Dan untuk itu, aku rela membayar dengan tenagaku yang sudah tidak banyak ini. Tapi Nyai, aku ini masih seorang manusia. Aku masih mempunyai perasaan. Aku masih mempunyai hati. Tuan Dwi Pangga, sekarang Tuan berkata bahwa Tuan mempunyai hati. Bagaimana dengan peristiwa 17 tahun yang silam? Apakah Tuan mempunyai hati? Di mana hati dan perasaan Tuan saat itu Tuan sembunyikan? Tuan telah membuat hancur kehidupan saya. Dan saya terpaksa berjalan terseok-seok dengan perut yang semakin membesar. Tuan telah menodai hidup saya. Tuan telah membuat langit kehidupan saya ambruk berkeping-keping. Di mana perasaan Tuan saat itu? Di mana hati Tuan saat itu Tuan dipanggah? Tidak. Saya tidak bisa mengizinkan Tuan berhubungan dengan putri saya. Tuan benar-benar tidak mempunyai hak untuk itu. Oh. Iya. Semua ini memang kesalahan saya. Saya benar-benar seorang lelaki yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Sudahlah, Tuan Dipangga. Kalau Tuan berkata-kata seperti itu untuk membuat hati saya menjadi ibah, Lupakan saja soal itu. Saya dapat membedakan mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan untuk Tuhan. Tuhan paham? Iya, Nyai. Saya paham. Saya mengerti. Tapi, Nyai... Tidak ada tapi-tapi. Tuhan harus menerima kenyataan pahit ini. Seperti saya juga sudah menerima kenyataan pahit yang saya alami 17 tahun yang silam. Saya susah payah mengandung anak itu dan melahirkannya dengan taruhan nyawa. Sedang Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Barangkali Tuhan saat itu tidak pernah terkenang apapun juga terhadap kami. Barangkali Tuhan saat itu tidak pernah memikirkan keadaan kami. Tuhan pergi begitu saja seperti angin lalu. Dan kami terpaksa hidup menderita. Ayu Wandira terpaksa hidup terlunta-lunta bersama seorang wanita pendekar yang sudah tua. Ah, anak itu telah menjadi korban kebiadaban dan kekejaman Tuhan. Dan sekarang, tiba-tiba Tuhan merintih-rintih, menjerit-jerit untuk bisa bertemu dengannya. Tidak bisa Tuhan dipanggah. Bagaimanapun juga saya tidak rela. Hati saya tidak rela jika Tuhan ingin mengutik-ngutik soal Ayu Wandira. Dan ingat Tuhan Dipangga, jangan sampai Ayu Wandira tahu soal ini. Jika sampai Tuhan Dipangga membongkar rahasia ini di depan putriku, saya terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap Tuhan Dipangga. Nah, sekarang kalau Tuhan ingin makan silakan. Sedangkan kalau tuan ingin mogok makan lagi, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa juga. Silahkan tuan Hayu. Hayu Andira. Maafkan ayahmu ini, nak. Maafkanlah Arya Dwi Pangga, laki-laki yang kejam dan biadab ini. Nona Maisin. Saya mengaku bersalah. Saya telah membuat hidupmu menderita. Saya juga telah membuat Andira hidup terlunta-lunta. Dan sekarang, dan sekarang saya sendiri mengalami cobaan yang sangat berat. Baiklah, baiklah, saya akan berusaha untuk tabah saya akan berusaha untuk memikul beban berat ini sendirian. Sendirian saja. Oh yang bernama Ayuandira. Ah, iya, Pak. Akulah Ayuandira. Aku baru beberapa hari tinggal di pondok ini. Iya. aku sudah mendengar tentang dirimu. Katanya kau sekarang merasa bahagia karena sudah bertemu dengan ibumu, Nyai Paricara. Ah. Ya, syukurlah. Aku ikut merasa bahagia. Hmm, nama Bapak siapa? Apakah Bapak juga warga desa Pasuruan satu? Uh, iya, iya. Namaku... Uh, namaku Rengganu. Aku lahir di desa Pasuruan satu ini. Hmm. Aku sudah sejak lama mengikuti Nyai Paricara. Karena keadaanku seperti ini, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya bisa membantu-bantu sedikit di tempat ini. Ah. hmm, sepertinya aku sudah pernah melihatmu, Pak. Uh, tapi itu sudah lama sekali. Uh, entah di mana dan kapan. Tapi kalau tidak salah, waktu itu kau tinggal di dalam sebuah gua kecil. Iya, sebuah gua kecil Rasa-rasanya aku dapat mengingat wajahmu, Pak. Ayu, di dunia ini banyak orang yang mempunyai wajah mirip. Mungkin kau telah bertemu dengan orang lain dan bukan aku. Lupakan saja soal itu. Hmm, sejak kapan kau tidak bisa melihat, Pak? Ya, sudah lama sekali. Ini mungkin karena dosa-dosaku sendiri. Dulu aku bisa melihat dengan terang dan jelas. Tapi tiba-tiba um, uh, aku sakit parah. Dan ketika sembuh mataku mendadak menjadi buta seperti ini. Dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang. Uh, eh, ayo, dengar. Uh. Itu kereta ibumu datang. Cepat tinggalkan tempat ini. Hmm, kenapa, Pak? Ibu tidak apa-apa kok. Jangan. Aku tidak enak, Ayu tinggalkan tempat ini, nanti kau kena marah ibumu. Nanti aku yang disalahkan. Cepat, Nduk, pergilah. Ada apa, Ayu? Apa yang kau lamunkan? Ah, tidak, Bu. Ayu hanya lelah dan mengantuk. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur sekarang. Kemana saja kau seharian tadi, Ayu? Hmm, Ayu bermain-main dengan anak gadis Bapak Wali Kadep. Ayu tidak pergi jauh-jauh, Bu. Ah, oh ya, Bu. Ya, Ayu. Ayu ingin tahu laki-laki yang tidur di pondok belakang itu. Sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Ayu mendekati orang itu. Dia bertingkah laku aneh. Kadangkala dia marah-marah sendiri. Kadangkala dia menangis. Sepertinya dia kurang waras, Ayu. Hmm, kalau dia kurang waras, mengapa ibu mengizinkan tinggal di sini? Ibu hanya merasa iba. Dia sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi. Sekalipun kami memperlakukannya dengan baik, kami juga harus berhati-hati kadang kalau orang itu marah-marah dan bisa menyebabkan bahaya. Tapi, ah, tapi sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Sudahlah, Ayu. Dia itu warga desa Pasuruan Satu. Selama ini dia tidak pernah pergi kemana-mana. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Sudahlah, Ayu. Kalau kau lelah dan mengantuk, sebaiknya sekarang kau tidur. Ayo, ayu tidurlah. Mari ibu akan menyelimutimu. Ayu Wandira menurut saja apa yang dikatakan ibunya. Gadis itu segera memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Meisin menyelimutinya dengan sepotong kain halus. Setelah Ayu Wandira tidur pulas, Meisin perlahan-lahan melangkah meninggalkan ruangan bilik. Dan dia berjalan ke arah pondok belakang di mana Arya Dwi Pangga tinggal. Oh, Siapa itu? Siapa yang membuka pintu? Mengapa? Mengapa kau tidak menjawab? Siapa kau? Dan apa maksudmu datang kemari? Aku hanya ingin tahu apa yang Tuhan katakan kepada Aiwandira. Oh, kau Nyai. Kukira siapa? Maaf Tuhan Dwi Pangga. Saya tidak bermaksud mengganggu Tuhan. Saya hanya ingin tahu apa yang telah Tuhan katakan kepada anak saya, Ayu Wandira. Uh, ah, saya... Saya tidak mengatakan apa-apa, Nyai. Tuhan Dwi Pangga, selama ini kami memperlakukan Tuhan dengan cukup baik. Tapi saya secara pribadi tidak ingin kehadiran Tuhan mengganggu kebahagiaan kami. Kami harap Tuhan mengerti. Iya, saya mengerti, Nyai. Walaupun agak susah, saya berusaha untuk mengerti. Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis saya. Sekarang ini Ayuandira sedang mengalami kebahagiaan yang sangat besar. Wajahnya senantiasa berseri-seri. Dia selalu tertawa-tawa dan tidak pernah terlihat murung. Saya ingin agar dia terus-menerus mengalami rasa kebahagiaan karena sekarang tinggal bersama ibu kandungnya. Tuhan mengerti apa yang saya maksudkan. Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis itu. Tuan jangan mencoba untuk mengutik-ngutik masa lalunya. Masa lalu itu sudah cukup berada di tempat yang jauh. Janganlah Tuhan menyeret-nyeretnya kembali ke masa sekarang. Iya, Nyai. Saya mengerti apa yang kau inginkan. Saya tidak akan mengganggu kalian. Saya akan tetap berusaha merahasiakan siapa diri saya. Tadi dia memang menanyakan tentang keadaan saya. Tapi saya berusaha untuk menyembunyikannya. Saya bahkan mengaku bernama Renggano. Dan bukan Arya Dwi Pangga, nama saya sendiri. Saya tahu, Nyai. Saya tahu apa yang kau inginkan. Kalau begitu syukurlah. Terima kasih atas pengertian Tuan Dwi Pangga. Dan saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik demi anak itu. Demi Ayuandira anak saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia dan bukan menjadi sedih karena masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya. Selamat malam Tuan Dipangga. Selesai berkata, Mesin menutup pintu bilik. Arya Dwi Pangga tetap duduk di tepi pembaringan. Hatinya menjadi sangat sedih. Sesungguhnya dia ingin sekali bertemu dengan Aiwan Dira sebagai anaknya. Ingin sekali dia memeluk gadis itu sebagai anak kandungnya. Tapi dia tidak berani melakukannya. Tuan Dwi Pangga, saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Demi Aiwan Dira. Demi anak gadis saya orang laki-laki yang berhati kejam. Kadangkala Tuhan dapat berbuat sangat jahat. Tapi dalam hal ini, saya mohon Tuhan hendaknya mau membantu saya. Janganlah Tuhan mengusik ketenangan hati kami, terutama kebahagiaan Ayu Wandira. Nah, selamat malam Tuhan Dwi Panggah. meringankan beban dosa-dosaku di orang yang tinggal di pondok belakang itu. Jangan, Ayu. Lebih baik jangan. Apakah ibumu tidak mengatakan sesuatu tentang orang itu? Um, iya. Kata ibu, dia orang yang berbahaya. Sewaktu-waktu dia bisa marah dan mengamuk. Ya. Tapi Ayu tidak percaya. Itu benar sekali, Indu. Dia memang suka mengamuk. Dia orang sinting. Kadangkala dia menyanyi-nyanyi sendiri. Kadangkala dia menulis apa saja. Dan kadangkala dia menangis. Pada saat lain, dia tertawa-tawa sendiri. Ya, dia seperti orang gila. Tapi Ayu yakin dia orang baik, Bapak Wali Kadep. Kemarin Ayu bicara dengannya. Dan Ayu tidak memperoleh kesan bahwa dia orang berbahaya. Jangan, Ayu. Lebih baik kau bermain-main saja dengan anakku. Pergilah ke pantai. Kalian bisa bermain-main ke pantai sambil mencari kerang ataupun siput laut. Bukankah itu suatu permainan yang sangat menarik? Oh, tidak, Bapak Wali Kadep. Ada sesuatu yang ingin ku ketahui dari orang itu. Ah, biarlah Ayu pergi menemuinya. Jangan, Ayu. Jangan. Aduh, bagaimana nanti? Tapi sebenarnya aku berbohong kepada Ayu. Nyai Paricara telah mengajariku berbohong. Tapi nampaknya Ayu memperoleh kesan yang lain tentang Arya Dwi Pangga. Ya, baiklah. Aku sudah berusaha melarang. Tapi dia... Siapa itu? Ah, aku, Pak. Ayu Wandira, ah, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak membelah kayu bakar seperti biasanya? Ya, masih cukup banyak persediaan kayu bakar untuk keperluan memasak Ayu. Nanti kalau sudah mulai menipis, barulah aku membelah lagi. Mengapa kau datang kemari, Ayu? Pergilah. Ah, Ayu tidak tahu. Mengapa orang-orang melarangku menemuimu, Pak? Um, Bapak sendiri sepertinya ketakutan untuk bercakap-cakap dengan Ayu. Ada apa sebenarnya? Kok kalian sepertinya menyembunyikan sesuatu? Benarkah begitu, Pak? Bukan begitu, Ayu. Menurut pendapatku tidak ada gunanya kau bercakap-cakap dengan orang seperti aku ini. Aku laki-laki yang sudah tidak ada harganya. Mataku buta. Tenagaku juga sudah tidak besar lagi. Lebih baik kau bergaul dengan orang lain. Kau bisa memilih teman-temanmu di sekitar pondok ini. Mereka, anak-anak muda yang sebaya denganmu, lebih cocok untuk bergaul, bukan? Mengapa kau harus berteman dengan orang seperti aku ini? Uh, apa yang kau tulis itu, Pak? Uh, hanya untuk Mengisi waktu saja, Ayu. Daripada melamun. Aku biasa menulis syair-syair. Nah, Ayu ingat sekarang, Pak. Hmm, Ayu ingat. Jelas, Bapaklah orang yang pernah Ayu temui dulu. Orang itu dulu juga senang sekali membuat syair. Dia bahkan pernah mengajari Ayu membuat bait-bait syair. Ah, ah. Sekarang, Bapak tidak bisa berdosa lagi pada Ayu. Benar bukan? Benar, Bapak orang yang pernah Ayu temui dulu di dalam sebuah gua kecil? Ayo, ngaku saja, Pak. Ayu tidak apa-apa kok. Ayu oh. hanya butuh pengakuan Bapak. Tunggu, Ayu. Aduh, mengapa tiba-tiba aku diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Lebih baik kau mengaku saja, Pak. Kaulah orang yang pernah Ayu temui dulu. Sudahlah, Ayu. Orang yang senang membuat syair bukan hanya aku. Mungkin saja kau bertemu dengan seseorang yang juga mempunyai kegemaran membuat syair-syair. Ah, Bapak masih berusaha menghindar. Uh, itu bisa saja terjadi, kan? Banyak penulis-penulis syair dilahirkan dalam segala zaman. Mengapa hmm. harus aku? Sudahlah. Ah, coba, Pak. Ayu ingin membaca syair-syair Bapak. Uh, syair apa yang sedang Bapak tulis sekarang? Kau bisa membacanya sendiri, Ayu. Aku hanya bisa menulis saja dan tidak bisa membaca. Hmm. Tulisanmu bagus sekali, Pak. Tulisanmu halus dan indah. Ah, baik, Ayu akan membacanya, Pak. Hmm, kau juga ikut mendengarkan? Seorang laki-laki perkasa telah ditaklukkan oleh nasibnya sendiri. Dia jatuh bertekuk lutut dan tidak mampu mengangkat pedang lagi. Bulan mengejeknya, langit tertawa, manusia hidup dengan segala keterbatasannya. Sekarang, laki-laki itu hanya bisa duduk sambil meratap. Dia tercampak di sudut dunia yang paling sepi jika sedang merenung dalam kesunyian malam yang gila. Kadangkala dia teringat anak gadisnya. Tangannya meraih-raih, menggapai-gapai. Tapi gadis yang indah itu seperti terkurung di dalam kaca. Dan laki-laki itu hanya bisa meratapi masa lalunya derita yang paling malang di dunia. Oh, kesedihan yang paling pahit. Oh, nasib buruk yang terus mencekam siang malam. Oh, kerinduan yang tak mungkin diobati. Oh, penyesalan yang tak bakal dapat jawaban kegelisahan hati yang tak mungkin menemukan muara hidup seperti bayang-bayang semua berlalu dengan cepat sesuai putaran sang waktu hidup terus mengalir tanpa peduli akan nasib manusia dan laki-laki itu terus duduk dalam kesendiriannya tak seorang pun menghiburnya Bagaimana? Kau senang bait-bait syair itu? Iya, memang agak susah untuk memahaminya. Hmm, aku mendengar rintihan yang dalam dari permukaan syairmu ini, Pak. Ya, itulah syair-syairku sekarang. Aku tidak bisa lagi menulis syair-syair jenis yang lain. Itulah kehidupanku sekarang. Serba gelap, gelap dan sunyi sunyi dan dingin. Dingin dan sendirian. Ah, kadangkala Ayu juga merasakan hal seperti itu, Pak. Kadangkala Ayu merasa kesunyian. Tapi sekarang kau sudah bertemu dengan ibu kandungmu. Hidupmu pasti terasa lebih hangat. Ah, anu, Pak, mm, maukah kau mengajari aku menulis bait-bait syair? Ah, apakah aku berbakat menjadi seorang penyair? Setiap orang dilahirkan sebagai upapati atau penyair atau penulis syair. Syair lahir karena aliran hidup. Syair bukan semata-mata lahir karena buah pikiran yang cemerlang. Kalau kau ingin menulis syair, kau harus mulai belajar merenungi tentang kehidupan ini. Kau tidak boleh berada terlalu jauh dari kehidupan nyata ini. Kau harus bergumul, bergaul dengan mesra dengan hidup itu sendiri. Uh, <laughs> Ayu tidak dapat mengerti apa yang baru saja kau katakan, Pak. Hmm, apa Bapak tidak bisa menjelaskannya dengan lebih sederhana lagi? Ya, baiklah Ayu. Kalau kau ingin menulis syair, tulis saja. Tulis saja apa yang ingin kau tulis. Curahkan perasaanmu, keluhan-keluhanmu, ketidakpuasanmu, ratapanmu, apa saja yang kau rasakan. Tulis semua itu di atas secarik daun lontar. Hmm, apa saja? Iya, apa saja. Jika seseorang berani berbuat jujur dan menulis tentang apa saja yang dipikirkan dan dirasakan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa bumbu-bumbu yang sudah basi, tanpa embel-embel, maka tulisannya akan melahirkan syair-syair yang dapat menggetarkan hati pendengarnya. Tapi kadangkala hal itu susah dilakukan. Ah, mengapa susah, Pak? Hmm, apa yang membuat susah? Yang membuat susah ialah pada saat kita mulai tidak jujur. Kadangkala kita tidak dapat menulis satu kalimat pun jika suasana seperti itu mulai datang. Nah, Ayu. Kalau kau ingin belajar menulis syair, kau boleh datang kemari. Tapi ingat, kau harus melakukannya secara diam-diam. Jangan sampai Nyai Paricara tahu soal ini. Ah, kalau tahu juga tidak apa-apa, Pak. Ayu, kalau kau tidak mau menuruti kata-kataku, Aku tidak akan mengajarimu membuat syair. Ah. Bagaimana? Kau mau berjanji untuk mengikuti kata-kataku atau tidak? Uh, uh, uh, baiklah Pak. Ayu berjanji. Hmm, lalu, kapan Bapak akan mengajari Ayu membuat syair? Kapan saja. Jika kebetulan ada waktu luang dan Nyai Paricara tidak di rumah, kau boleh menemuiku untuk belajar. Maka demikianlah, Aiwandira mulai belajar menulis syair. Arya Dwi Pangga dengan tekun mengajari gadis itu menuliskan aksara-aksara di atas selembar daun lontar. Suatu saat mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Arya Dwi Pangga bicara tentang banyak hal yang menyangkut persoalan syair. Dengar baik-baik, Ayu. Iya, Pak. Dengarlah debur ombak itu. Debur ombak itu laksana debur kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dia datang dari tengah samudera, dari suatu daerah yang tidak pernah kita mengerti. Kemudian dia menghempas ke pantai. Kemudian memukul dinding-dinding karang. Begitu dan begitu selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak mengenal lelah tidak mengenal rasa bosan. Demikian pula syair yang mengalir turun dari buah pikiran seseorang. Iya, Ayu dapat melihat semua itu, Pak. Dan Ayu juga dapat merasakannya. Debur ombak itu seperti debur jantung kehidupan Ayu sendiri. Aduh, bagus sekali. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan sudah mempunyai tenaga sebuah syair. Kata-katamu indah, tenang, berwibawa dan mempunyai tenaga yang besar. Itulah yang kumaksudkan Ayu. Mungkin nanti malam kau bisa mencoba untuk menulis beberapa kalimat. Kau mau melakukannya? Ah, iya, Pak. Ayu akan mencobanya. seperti biasa. Meisin dan Rakeh Pemintihan masih belum kembali dari mengunjungi orang sakit di lain desa. Aiwan Tira duduk di atas kursi bambu, menghadapi sebuah meja kecil. Gadis itu merenung sesaat lamanya, sebelum kemudian menulis di atas selembar daun lontar. Malam turun bersama angin yang menggugurkan daun-daun pohon seorang bocah perempuan duduk di atas batu sambil menghitung jari-jari tangannya. Air mata mengalir di pipinya yang polos. Pandangannya penuh tanda tanya. Dia bertanya kepada malam. Dia bertanya kepada bintang-bintang di atas langit. Siapa menyuruhku duduk di sini? Kepada siapa aku harus bermanja-manja? Bocah perempuan itu membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Tidur terlentang menatap angkasa yang kelam sambil membayangkan rasa bahagia yang tak kunjung datang. Bocah perempuan menangis terseduh-seduh. Dan tangis itu dibawa ke dalam mimpinya yang sendu. Alam berusaha menghiburnya dengan caranya sendiri-sendiri. Bocah perempuan tidur di tengah-tengah pengembaraan. Dia tidur dalam ayunan gemersik daun-daun ilalang dan ketika fajar merekah di pagi hari, dia terbangun dan menatap bola matahari yang kemerah-merahan. Mulutnya yang kecil gemetar ketika mengucapkan dua patah kata. Di manakah kau ibuku? Di manakah kau ayahku? Ibu sudah datang. Apa yang kau lakukan, Ayu? Kau menulis apa itu? Uh, mm, anu, Bu. Uh, Ayu coba-coba menulis sair. Ayu, mengapa kau tidak tidur? Menulis sair hanya membuang-buang waktu saja. Lebih baik kau mengerjakan hal-hal yang berguna. Uh, tapi, Bu, Ayu senang sekali menulis sair. Uh, apakah ini salah? Kau belum paham mana yang salah dan mana yang benar, Ayu? Jadi, ibu masih menganggap Ayu sebagai anak kecil. Ayu sudah dewasa, Bu. Ayu ingin melakukan hal-hal yang Ayu senangi, yang Ayu anggap baik. Sekalipun hal itu akan menjerumuskanmu. Tidak, Ayu. Ibu tahu, kau pasti mengunjungi orang itu. Tidak, kau tidak perlu berdusta di depan ibumu. Bapak Wali Kadep sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Ayo, mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ibumu? Ibu sudah berkata apa kepadamu? Tapi, uh, Ayu tidak melakukan apa-apa, Bu. Ayu hanya belajar menulis sair. Kau tidak boleh mengunjungi orang itu. Dia akan mengajarimu yang bukan-bukan. Tapi, dia baik kepada Ayu, Bu. Apa salahnya Ayu belajar menulis sair padanya? Sudah Ayu, cukup. Lebih baik kau tidur sekarang. Oh, Ayu belum mengantuk. Kalau kau belum mengantuk, kau boleh ngobrol di serambi bersama Bapak Wali Kadep atau Bapak Raki Pamintihan. Kau tidak usah menulis-nulis sair Ah, pekerjaan apa itu? Oh, tidak, Bu. Ayu mau di sini saja. Ayu mau duduk di sini. Ayu tidak ingin bicara dengan siapapun juga. Maisin merasa sangat kesal, tapi dia berusaha untuk menahan perasaannya. Mesin kesal sekali melihat Dira tidak mau mendengarkan kata-katanya. Bahkan anak gadisnya itu berani menemui Arya Dwi Pangga di pondok belakang dan belajar menulis syair. Mesin tidak ingin melihat Dira bergaul semakin rapat dengan Arya Dwi Pangga. Dia tidak ingin masa lalunya dikutik-kutik kembali. Karena itu, begitu Dira tidur, Mesin bergegas melangkah ke pondok belakang untuk menemui Arya Dwi Pangga. Siapa ini? Kaukah itu Nyai? Apa yang baru saja kau lakukan terhadap putriku Tuan Dwi Pangga? Uh, ah, aku tidak melakukan apa-apa. Kecuali I, ya, kecuali mengajarinya menulis bait-bait syair. Ayu tidak boleh mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maafkan aku, Nyai. Ini bukan keinginanku. Ayu sendiri yang datang kemari. Tuan bisa menolak kedatangannya. Mengapa harus Tuan terima? Tuan sendiri ingin bertemu dengannya, bukan? Bagaimana aku bisa menolak, Nyai? Dia mempunyai keinginan yang baik Sedangkan menurut pendapatku, menulis syair itu juga bukan pekerjaan yang buruk. Apa salahnya? Lagi pula kulihat Ayu mempunyai bakat besar dalam hal menulis syair. Kalau misalnya Nyai tidak keberatan, aku bersedia membimbingnya. Bukan membimbingnya, Tuan Dipanggah. Menjerumuskannya. Itulah yang tepat. Tidak. Aku tidak mengizinkan Tuan mendekati Ayu Andira. Aku juga tidak mengizinkan Tuan mengajari apa-apa kepada putriku. <sighs> Kalau begitu ya sudah. Sebenarnya aku mempunyai maksud yang baik. Simpan saja maksud baikmu itu untuk dirimu sendiri, Tuan Dipangga. Aku dapat mengurus Ayu sendiri. Aku tidak membutuhkan pertolongan Tuan. Apakah ini cukup jelas? Iya, Nyai jelas. Cukup jelas. Dan maafkan aku. Aku memang tidak pantas berdekatan dengan putrimu. Maafkan aku. Jangan sekali-sekali Tuhan berani mengulanginya. Aku benar-benar tidak rela jika masa depan Ayu hancur berantakan gara-gara Tuhan dipangga. Sudah cukup sendiri aku yang berantakan. Aku ingin putriku hidup tenang dan bahagia. Jangan ganggu dia, Tuhan. Saya mohon jangan ganggu anakku. cerah itu, Ayuandira bermain-main di tepi pantai. Dia bermain-main pasir sambil mencari kerang-kerang kecil yang menempel di batu-batu karang. Tak lama kemudian, Cangir, anak gadis wali kadep, datang menemaninya. Dan mereka berdua meneruskan permainan bersama-sama. Lihat, Ayu. Aku dapat kerang hijau. Bagus sekali. Aku juga dapat. Lihat, indah sekali kulit kerang ini. Warnanya kebiru-biruan. Itu bukan kerang, Ayu. Itu kepompong laut. Oh. Dia tidak enak dimakan. Hmm, kalau yang ini bagaimana, Jangir? Lihatlah, aku dapat kerang yang besar. Sepertinya dia masih hidup. Uh, uh, uh, banyak pasirnya. Kasihan sekali. Pasirnya masuk ke dalam. Lihat, Jangir. Indah bukan kerangku ini? besar dan indah sekali. Ah, itu kecil. Itu anaknya, Ayu. Induknya lebih besar lagi. Coba kemari. Nah, lihatlah, Ayu. Ini namanya kerang bintang. Oh. Bentuknya juga sama seperti bintang. Hmm, besar juga ya kerangmu itu. Ada yang lebih besar lagi. Ini kan baru anaknya. Coba lihat. Inilah induknya. Bagaimana? Wah, Besar sekali ya. Hampir sebesar telapak tanganmu. Dan warnanya indah gemerlapan seperti bintang. Ini anaknya dan ini induknya. Sedangkan yang ini bapaknya. Coba lihat dan bandingkan. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang ini bukan. Ini bapaknya. Ini kerang laki-laki. Ah, bagaimana kau bisa tahu, Jangir? Aku sudah biasa tinggal di pantai, Ayu. Aku sejak kecil bermain-main di pantai ini. Aku bahkan dilahirkan di desa ini. Tentu saja aku tahu. Aku tahu dari orang tuaku, dari teman-temanku, dari mereka yang lebih berpengalaman. Coba perhatikan. Kerang jantan ini warnanya tidak begitu mengkilat seperti kerang betina. Iya. Tapi dia lebih besar sedikit dibanding betinanya. Nanti kau juga akan bisa membedakan Mana anak kerang, induk kerang, ataupun bapak kerang. Warnanya hampir sama, juga bentuknya. Cuma ukurannya yang berbeda-beda. <laughs> Lucu juga ya. Kerang juga seperti manusia. Ada anak, ada ibu, ada bapak. <laughs> Tentu saja. Kerang juga makhluk hidup kan? Mereka tidak dengan sendirinya datang ke tepi pantai ini. Benar yang kau katakan, Ayu. Kerang juga sama seperti keluarga manusia. Ada anak, ada bapak, dan ada ibu. Juga ada teman. Dan barangkali ada kakeknya. <laughs> Tapi aku yakin Kerang tidak mempunyai kepala desa, Jangir. <laughs> Lihatlah, kulit mukamu menjadi kehitam-hitaman. Kau pasti bermain-main di tepi pantai seharian tadi. Ah, iya, Bu. Ayu bermain-main di pantai bersama Jangir. Ayu senang sekali, Bu. Kami mandi bersama-sama, bergulung-gulung di atas pasir, bermain-main bersama ombak. Aduh, senang sekali, Bu. Tapi kau tidak boleh lupa makan, Ayu. Ah. Kau boleh saja bermain-main di pantai. Tapi kalau lapar harus pulang dulu. Makan. Nanti main-main lagi. Ah, kami juga mencari kerang-kerang pantai. Jangir mendapat kerang yang bagus-bagus, Bu. Ada yang besarnya hampir menyamai telapak tanganku ini. Ah, uh, uh, Bu, hmm. Uh, ada apa, Nduk? Uh, kau ingin menanyakan sesuatu? Um, Ayu Ayu ingin berterus terang padamu, Bu. Ada apa? Tentu saja kau tidak boleh menyembunyikan sesuatu di depan ibumu. Kau harus jujur kepada ibumu. Kalau mempunyai kesulitan, terus terang saja. Katakanlah ada apa. Nanti ibu akan membantumu menyelesaikan persoalanmu. Dulu, Ayu hidup mengembara bersama nenek Raga Runting. Sejak kecil Ayu hidup bersama beliau. Kami pergi dari satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Kami hampir tidak pernah menetap lama di suatu tempat. Ayu terus menyertai nenek Raga Runting mengembara ke sana kemari. Pada suatu saat, <laughs> entah kapan Ayu sendiri sudah lupa, Bu. Ayu tahu bahwa nenek Raga Runting ternyata bukan ibu kandung Ayu sendiri. Ternyata dia adalah orang lain bagi Ayu. Ya, memang begitulah kenyataannya, Ndo. Tapi kau jangan lalu mengecilkan peranan nenek Raga Runting. Beliau sudah mengasuhmu sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Ah, bukan soal itu, Bu. Ayu tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dan budi baik nenek Raga Runting. Tapi pada saat itu, Ayu tiba-tiba merindukan ibu kandung Ayu sendiri. Ayu rindu padamu, Bu. Kerinduan itu kadang kadangkala meluap-luap sampai tidak tertahan lagi. Ayu ingin tahu seperti apa rupanya ibu Ayu. Apa dia masih hidup? Apa dia mempunyai wajah yang cantik dan berkulit lembut? Di mana sekarang Ibu Ayu? Siapa namanya dan siapa dia sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menghantui pikiran Ayu siang dan malam. Nenek Raga Runting. Ayu tahu, Nenek Raga Runting sengaja menyembunyikan semuanya di depan Ayu. Nenek Raga Runting bermaksud baik kepadamu, Ayu. Tapi bukankah akhirnya Nenek Raga Runting berterus terang? Dan bahkan kau diantarkan ke desa pasuruhan satu ini. Dan akhirnya bertemu dengan ibu. Ah, ah, Ayu, maafkanlah ibumu ini, Ayu. Maafkanlah ibumu ini. Sudahlah. Semuanya sudah berakhir, anakku. Sekarang kau sudah tinggal bersama ibu. Mau apa lagi? Lihatlah. Sekarang kau duduk di depan ibu kandungmu sendiri. Ayo. Ada apa, Nak? Mengapa tiba-tiba kau menjadi murung? Mengapa kau cemberut begitu? Oh, ibu pasti tahu. Tidak ada makhluk hidup yang tiba-tiba saja lahir ke muka bumi ini. Tentu saja, Ndo. Mana mungkin tiba-tiba ada seorang bocah muncul dari celah-celah batu. Kau sendiri juga tidak dengan sendirinya ada, Ayu. Ibu mengandungmu sembilan bulan lamanya. Kau berada di dalam perut ibu sembilan bulan lamanya. Dan setelah sembilan bulan, kau pun lahir ke muka bumi. Kau lahir di lereng Gunung Arjuna, Ayu. Banyak sekali darah yang kutumpahkan untuk melahirkanmu. Itulah pengorbanan seorang ibu. Setiap ibu pasti akan mengalaminya. Maaf, Bu. Ayu terpaksa menanyakan hal ini. Apakah tiba-tiba saja Ayu berada di dalam perutmu? Ayu, kau tidak perlu tahu soal itu. Tapi Ayu ingin tahu, Bu. Tidak ada gunanya, Ayu. Ada, Bu. Ada. Ayu merasakan ada sesuatu yang hilang di antara kita. Ayu merasakan kita masih belum sempurna sebagai sebuah keluarga. Ayo melihat orang-orang di desa Pasuruan satu ini, juga di desa-desa lain yang sempat Ayu singgahi selama mengembara. Setiap anak pasti mempunyai ibu. Tapi dia juga pasti mempunyai seorang ayah. Ayo, ayo anakku, jawablah Bu. Ceritakanlah bagaimana Ayu bisa lahir ke muka bumi ini. Ceritakanlah secara lengkap siapa orang tua laki-laki Ayu. Siapa ayah Ayu, Bu? Siapa dia? Cukup, Ayu. Jangan diteruskan lagi. Hal ini akan membuat susah dirimu sendiri. Mengapa begitu? Apakah Ayu tidak mempunyai hak untuk mengetahui siapa ayah Ayu? Ayu, dalam beberapa hari terakhir ini, semenjak kita bertemu, kita merasa tenang dan bahagia. Apakah itu belum cukup, Ayo? Kau harus dapat mensyukuri apa yang kita alami sekarang ini. Semua ini karena izin dan karunia dari Sang Yang Widi. Sudahlah, Nak. Jangan mengutik-ngutik persoalan itu. Nanti kau akan terseret ke masa lalu yang penuh kepahitan. Ibu mohon kau mengerti, Ayu. Rasa-rasanya apa yang kita peroleh sudah cukup menyenangkan. Sudahlah, kita bisa hidup berdua dengan bahagia. Jangan mengundang masalah yang dapat membuat kita terbelenggu masa lalu. Jangan membuat hati ibumu ini menjadi sedih, ayo. Maisin mempujuk Aiwandira agar mencampakkan segala macam pertanyaan mengenai diri ayahnya. Aiwandira kelihatan tidak puas. Maisin mengelus rambut Ayuwandira ketika itu sudah tidur pulas. Kemudian dia bergegas melangkah ke pondok belakang. Tuan Dipangga, saya tidak habis mengerti apa yang sebenarnya Tuan inginkan. Mengapa Tuhan mengganggu ketenangan kami? Nyai, mengapa Nyai datang marah-marah? Ada persoalan apa? Tuhan jangan berpura-pura. Tuhan telah berkata apa kepada putri saya? Maaf, Nyai. Sepertinya saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Bahkan seharian ini aku tidak mendengar suara Ayu Andira. Kemana saja dia? Tuhan telah mencoba menghasut anak itu. Tuhan telah meracuni jiwanya. Tuan benar-benar tidak tahu diri. Ada apa sebenarnya Nyai Paricara? Apa yang telah terjadi? Hmm, saya kesal sekali. Saya kesal dan menyesal. Sudah sejak lama saya merindukan pertemuan dengan putri saya. Dan sekarang, setelah kami bertemu dan hidup bahagia, tiba-tiba ada saja yang mengganggu ketenangan kami. Tuhan ini sebenarnya mau apa? Maaf, Nyai. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Ada persoalan apa dengan dirimu? Ada apa dengan Ayu Wandira? Baru saja dia menanyakan tentang ayahnya. Dia terus mendesakku agar menceritakan perihal ayahnya. Lalu bagaimana dengan sikap Nyai? Apakah Nyai ingin menutupi kenyataan itu? Saya belum menjadi seorang ibu yang tidak waras. Tentu saja saya berusaha menutupinya. Mengapa Nyai tidak berterus terang saja? Apa? Apa kata Tuan? Berterus terang? Sebaiknya Nyai mendidik Ayu Wandira untuk berlaku jujur. Janganlah membohongi anak. Mengapa saya harus jujur? Saya harus memikirkan masa depan putri saya. Apakah Tuan tidak mengerti? Mengapa pikiran Tuan terlalu picik? Kalau Nyai mendidik Ayu Wandira dengan berdusta, berbohong dan penuh muslihat, suatu saat nanti pekerjaan Nyai akan berbuah. Tuan tidak perlu menakut-nakuti saya. Saya sudah memutuskan dengan tegas. Saya tidak akan menceritakan Ayu Wandira perihal ayahnya. Kau terlalu kejam, Nyai. Tidak seharusnya kau berlaku seperti itu. Apa yang Tuhan maksudkan dengan kejam? Saya mengambil sikap ini demi masa depan putri saya. Saya tidak sependapat dengan Nyai Paricara. Saya kasihan pada Ayu. Dia pasti akan menderita sekali karena tidak tahu sejarah asal-usulnya sendiri. Itulah yang kumaksudkan dengan kejam. Kau telah berbuat kejam, Nyai. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada anakmu sendiri. Cukup, Tuan. Cukup. Tuan telah berkata-kata terlalu jauh. Tuan harus berhenti sampai di sini. Meisin benar-benar kesal karena merasa dipojokkan tapi dia sudah bertekad tidak akan menceritakan perihal ayahnya kepada Ayuandira. Dan kalau bisa, dia akan menutup rahasia ini selama-lamanya. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoi. Kau kejam sekali, Nyai. Kau kejam. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kau kejam terhadap anakmu sendiri. Cukup, Tuan. Tuan telah berkata-kata terlampau jauh. Tuhan harus berhenti sampai di sini. Nyai, kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kau harus jujur kepada anakmu sendiri. Kau tahu kan siapa sesungguhnya ayah putrimu itu? Mengapa kau berusaha menutupi kenyataan ini? Aku tahu apa yang kau inginkan, Tuan Dwi Pangga. Tapi aku tidak akan membiarkan putriku direbut oleh siapapun juga. Nyai, tidak ada orang yang ingin merebut putrimu. Tapi kau harus bisa bertindak bijaksana terhadap putrimu. Apa sulitnya mengatakan siapa ayahnya? Percayalah Nyai, Ayu tidak akan tersinggung. Ayu tidak akan marah. Barangkali dalam beberapa hari dia akan kecewa dan sedih. Tapi dia akan segera melupakan hal itu. Dan selanjutnya, dia akan hidup secara wajar dia akan tumbuh secara wajar, berkembang secara wajar sebagai seorang gadis remaja. Kau jangan menipu dirimu sendiri, Nyai. Kau tidak mungkin menyembunyikan rahasia itu untuk selama-lamanya. Mungkin sekarang ini kau dapat menutupinya. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kau akan bisa bertahan, Nyai? Cukup, Tuan. Cukup kataku. Tuhan ini lancang sekali. Tapi ada satu hal yang hendaknya Tuhan ketahui. Kalau sampai Ayu tahu siapa diri ayahnya, hatinya akan guncang. Jiwanya akan dilanda kemelut. Tuhan paham apa yang saya maksudkan. Selamat malam. Nona Maisin. Nona Maisin. Seharusnya kau tahu Aku tidak bermaksud merebut Ayuan Dira dari tanganmu. Tapi bukankah aku ini ayahnya? Bukankah Arya Dwi Pangga ini laki-laki yang menyebabkan Ayu lahir ke dunia? Jangan salah paham Nona Mesin. Tapi, ya, baiklah. Mungkin kau malu. Kau merasa hina. Karena, karena anakmu mempunyai ayah seperti Arya Dwi Pangga. Aku ini benar-benar telah menjadi sampah busuk. Aku telah menjadi debu. Aku benar-benar tidak mempunyai harga lagi. Ayu, Ayu, ah, Ayu, apa yang kau lakukan di sini? Ah, rupanya kau tidak mencari kerang. Apa yang kau lakukan di sini, Ayu? Kau duduk seperti patung. Apa yang kau pikirkan, Ayu? Eh, Ayo, kau melihat apa? Aku melihat laut. Laut? <laughs> Aneh sekali kau ini. Setiap saat kita bisa melihat laut. Laut itu, laut yang di tengah itu, berwarna biru. Biru dan tenang. Damai dan sejuk. Ah, alangkah bahagianya. Kau bicara apa, Ayu? Aku tidak mengerti. Oh, Jangir, aku mempunyai persoalan yang sangat berat. Persoalan apa? Oh, aku mempunyai persoalan dengan ibuku. Ibumu baik sekali. Nyai Paricara itu terkenal bijaksana dan berhati mulia. Dia tentu sangat menyayangimu, bukan? Oh, entahlah, Jangir. Aku tidak tahu. Sepertinya dia menyayangiku. Tapi entahlah. Aku tidak tahu atas dasar apa dia menyayangi Ayu Wandira. Tentu saja atas dasar cinta kasih seorang ibu. Seorang ibu tentu akan menyayangi anak-anaknya kan? Oh, sudahlah Jangir. Aku tidak ingin bicara soal itu. Aku sahabatmu Ayu. Kita adalah teman. Mengapa kau tidak berterus terang padaku? Ah, sudahlah, sudahlah. Tidak ada gunanya aku menceritakan soal ini. Jangir! Jangir! Oh, itu ayah. Ayo, kita pulang, ayo. Ah, tidak, Jangir. Aku mau duduk-duduk di sini saja. Pulanglah. Nah, aku sudah menduga kalian pasti bermain-main di tepi pantai lagi. Aduh, aduh. Jangan terlalu berani berjemur di terik matahari. Kalian ini anak-anak gadis. Nanti kulit kalian menjadi hitam, gosong. Ayo pulang. Ayu tidak mau pulang, Ayah. Ayu. Ayu. Tadi ibumu mencari ke sana kemari. Ayo pulang. Kita pulang sama-sama. Tidak, Pak. Aku mau di sini saja. Katakan pada ibu Ayu di sini. Ayu tidak mau pulang. Kita pulang sama-sama, ayo. Aku sudah lapar. Kau tentu juga sudah lapar, bukan? Pulanglah, Jangir. Ayu mau di sini saja. Ayu belum terlalu lapar kok. Kalau begitu, ya sudah. Tapi Ayu jangan main jauh-jauh ya. Di sini saja. Ayo, Nduk. Ayo, Jangir, kita pulang. Aku minta gendong, Ayah. Aku lelah. Ah, kau ini manja sekali. Sudah sebesar kerbau, kok masih minta digendong? Eh? Hai, hai. Aduh, aduh. Beratnya. Ayo turun. Ah, berat sekali. Aduh, nanti patah punggung ayahmu. Ayo jalan, ayah. Ayo, jalan. Ah, dasar anak manja. Aduh, apa kau tidak malu? Ayo turun. Malu dilihat Ayu. Coba lihat Ayu. Anak sebesar ini kok masih suka minta digendong. Ayo jalan ayah, jalan. Ya ya, aduh beratnya. Sudah perawan kok tidak tahu malu. Sama halnya dengan Ayu, Jangir memang sudah berangkat remaja. Usianya sekitar 15 tahun, tapi nampaknya dia masih manja di depan ayahnya. Dan Wali Kadep kelihatannya sangat menyayangi putrinya itu. Jangir nempel di punggung ayahnya, sementara ayahnya berjalan tertatih-tatih menggendong putrinya itu. Ayu menjadi sangat sedih. Tiba-tiba dia menangis terisak-isak. <laughs> Ibu sekali Kongku. Kenapa kau tidak mau berterus terang pada Ayu? Di mana ayahku sembunyikanmu? Di mana ayahku? Kau sembunyikan di mana ayahku? Ayu, Mengapa kau belum mau juga pulang, nak? Apa yang kau lakukan di sini? Ayo, ayo kita pulang. Mari kita makan sama-sama. Tidak, Bu. Ayo mau duduk-duduk di sini saja. Ayo tidak mau pulang. Apa yang kau lakukan di sini, nak? Angin laut terlalu kencang. Nanti kau bisa sakit. Biar saja sakit. Aduh, Anak ibu sekarang bandel ya. Jangan begitu, Ndok. Apa kau tidak kasihan pada ibumu ini? Ayo kita pulang. Ibu masak sayur kesukaanmu. Sayur kacang. Ayo, Ndok. Kita makan sama-sama. Tidak, Bu. Ayu belum lapar. Ayu tidak mau pulang. Kecuali kecuali ibu mau menceritakan perihal ayah Ayu. Ayo. Ibu terlalu kejam pada Ayu. Apakah pertanyaan Ayu ini tidak wajar? Apakah keinginan Ayu ini tidak wajar sebagai seorang anak? Ayu hanya ingin tahu siapa ayah Ayu. Ayu hanya ingin tahu orang tua laki-laki Ayu. Dan sekarang ini dia berada di mana? Ayu ingin seperti anak-anak gadis yang lain, Bu. Jangir juga mempunyai ibu. Dia juga mempunyai ayah. Ayu iri padanya. Jangir mempunyai keluarga yang lengkap. Sedangkan Ayu, oh, tidak seharusnya ibu menutup-nutupi kenyataan ini. Ayu sudah cukup dewasa, Bu. Ayu bukan anak kecil lagi. Apa gunanya ibu merahasiakan hal ini? Ayu, semula memang ibu bermaksud merahasiakannya. Sampai hati benar ibu berdusta pada anakmu sendiri. Ini demi masa depanmu, nak. Ibu berdusta tidak untuk siapa-siapa, tapi untukmu sendiri. Ibu tidak sampai hati menceritakannya, Ayu. Memang ada apa dengan ayah Ayu, Bu? Siapa dia? Di mana dia sekarang ini? Ah, Ayu. Ayu anakku. Akhirnya Maisin terpaksa membongkar masa lalunya. Masa lalu yang sudah tertimbun oleh pengalaman-pengalaman pahit. Masa lalu ketika dia masih berada di desa Kurawan, di rumah kediaman Empu Hanggareksa. Ayuandira mendengarkan dengan penuh seksama apa yang diceritakan oleh ibunya. Sekali-sekali dia mendesah perlahan dan menundukkan wajahnya ke pasir laut. Demikianlah, Ayuh. Itulah cerita mengenai asal-usul kehidupanmu. Laki-laki itulah yang membuat ibu mengandung sembilan bulan. Laki-laki itulah yang menghancurkan hidup ibumu. Dialah yang mencoreng-moreng wajah ibumu dengan semena-mena dan melemparkan derajat ibumu ke tempat yang serendah-rendahnya. Menghancurkan hati ibumu sampai berkeping-keping. Nah, ayo. Sekarang kau sudah tahu cerita tentang asal-usulmu. Semula ibu memang tidak bermaksud menceritakannya. Ibu takut kau menjadi sedih karenanya. Ibu takut jiwamu menjadi guncang. Tapi karena kau terus mendesak, kau terus memojokkan aku. Ya, ibu tidak bisa berbuat yang lain lagi, Ayu. Siapa laki-laki itu, Bu? Apakah sekarang ini dia masih hidup? Masih. Dia masih hidup. Di mana manusia biadab itu sekarang tinggalnya, Bu? Kukira kau tidak perlu menemuinya, Ayu. Sudah cukup kalau kau tahu. Untuk apa kau bertemu dengan laki-laki seperti itu, sekalipun dia adalah ayah kandungmu sendiri? Sudahlah, Ayu. Tidak, Bu. Ayu harus tahu siapa dia. Siapa namanya dan di mana dia sekarang ini? Jangan, Ayo. Jangan kataku. Katakan, Bu. Ayo harus tahu siapa dia. Ayo ingin tahu laki-laki macam apa ayah Ayu itu. Ayu ingin tahu seperti apa rupa laki-laki yang telah membuat hidup ibuku sengsara. Ayu ingin bertemu dengannya, Bu. Ayu harus membuat perhitungan dengan laki-laki itu. Jangan, Ayu. Untuk apa membuat suasana tenang ini menjadi ribut? Lebih baik kau lupakan saja soal ini. Dan marilah kita bersama-sama menatap ke arah masa depan. Khususnya masa depan Muna. Tidak, Bu. Kita tidak akan pernah hidup tenang selama persoalan ini belum selesai secara tuntas. Ayu harus tahu siapa nama ayah Ayu. Dan Ayu harus dapat menemukannya. Bu, katakan siapa dia? Katakan siapa namanya? Aduh, ayo. Mengapa kau terus mendesak ibu? Jangan menangis, Bu. Ayu akan membela ibu. Ayu tidak akan membiarkan ibu hidup menderita. Ayu akan membalas sakit hati ibu. Sekarang katakan saja, siapa laki-laki itu? Katakan, Bu. Cepat katakan. Jadi ibu bermaksud melindunginya. Baik. Kalau begitu, Ayu tidak bisa mempercayai seluruh cerita yang baru saja ibu paparkan di depan Ayu. Ayu, jangan begitu, nak. Ibu pasti berdusta pada Ayu. Ibu bohong. Ibu berdusta. Ayu tidak percaya. Ayu tidak percaya. Ayu, tunggu dulu Ayu. Baiklah, karena kau terus mendesakku. Baiklah. Tapi apa kau sudah siap menerima kenyataan pahit ini anakku? Kau sudah siap sekarang? Ayu bukan anak kecil lagi, Bu. Ayu sudah biasa hidup menderita. Ayu sudah biasa hidup mendapat pukulan-pukulan yang berat Ayu bahkan pernah dua hari lamanya tidak bertemu dengan makanan. Dan Ayu terpaksa makan akar-akar pohon. Percayalah, Bu. Ayu akan sanggup menanggung beban itu. Katakanlah, siapa nama ayah Ayu? Dengar, Ayu. Laki-laki buta di pondok belakang itulah ayah kandungmu. Nama ayahmu adalah Arya Dwi Panggah. Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Ayo. Laki-laki yang mengajarimu menulis bait-bait syair itulah sebenarnya ayah kandungmu. Benarkah, Bu? Benarkah dia ayah kandung Ayu? Tenang dan sabarlah. Jangan terburu nafsu. Oh, tidak ayu sangka. Laki-laki yang ramah, sopan dan berlaku baik pada Ayu. Rupanya adalah laki-laki berhati binatang. Ayu hampir-hampir tidak percaya bahwa dia adalah ayah Ayu. Kalau bukan ibu yang mengatakan bahwa Arya di dipangga ayah Ayu, Ayu tidak akan percaya. Itulah Ayu. Itulah sebabnya ibu tidak ingin menceritakan persoalan ini kepadamu. Itulah sebabnya aku selalu menutup-nutupinya. Tapi ya, sekarang kau sudah tahu siapa ayahmu. Sekarang kau bisa memikirkannya sendiri. Kau bisa menimbang timbang Kau bisa memutuskannya sendiri, Ayu. Aku ingin menemuinya. Aku harus menemuinya. Aku harus bicara dengan Arya Dwi Pangga. Tunggu, Ayu. Tunggu dulu. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada ibu. Dia harus mempertanggungjawabkannya di depanku. Jangan, Ayu. Jangan. Ayo. Ayo. Oh, siapa kau ini? Kau, kau membuatku kaget. Siapa kau? Hmm. Benarkah? Benarkah kau yang bernama Arya Dwi Pangga? Kau Ayu. Kaukah itu Ayu? Duduklah. Aku ingin bicara denganmu. Tidak. Akulah yang harus bicara denganmu.